Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala hamma ba'd Ikhwani fid din wa abnai fil rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Syukurullahi jalla wa ala Pada subuh yang berbahagia ini Kita kembali Melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran kita pada hadis yang berikutnya dari kitab Siyam yaitu hadis yang keenam berkata penulis Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala wa an Hafsah ummi ummil mu'minin radhiyallahu taala anha anna an Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وابن حبان وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرض لمن لم يفرضه من الليل dari Hafsah Ummul Muminin radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak mempermalamkan puasanya sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya, yang tidak sah. Barang siapa yang tidak mempermalamkan puasanya sebelum al-fajar maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya mempermalamkan niat sebelum masuknya waktu fajar as-sadiq. Diriwayatkan oleh imam yang lima dan imam Tirmidzi serta imam Nasai condong kepada maukufnya bahwa hadis ini maukuf dan Imam Ibn Khuzaimah dan juga Ibn Hibban mensahihkannya secara marfu' Nah, jadi ada perselisihan di kalangan ulama ahlul hadis bahwa hadis ini ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf, berarti ucapan sahabat. Ya, atau dalam hal ini adalah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian Al Imam Ad-Darqutni dalam lafaz yang diriwayatkannya oleh beliau rahimahullah yaitu la siyama liman lam yufridhu minal lail tidak sah puasa bagi orang yang tidak membermalamkannya mewajibkannya dari malam maksudnya membermalamkan niatnya itu dalam Sunan Ad-Daruqutni rahimahullah ada perbedaan lafaz dengan riwayat yang lima yaitu lam yubayyit isyam dengan lam yufridhu ada perbedaan lafaz dari keduanya tetapi maknanya sama berkata syari rahimahullah taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini man lam yubayyit isyam ay man lam yanwi as-siyam. Barang siapa yang tidak mempermalamkan puasa yakni maksudnya siap barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya sebelum fajar sebelum masuknya waktu al-fajar kemudian tarjih waqfahu ay ta'yidu waqfahu ala Hafsah radhiyallahu taala anha yakni maknanya adalah menguatkan waqaf waqafnya atau mauqufnya bahwa ini ucapannya Hafsah radhiyallahu taala anha bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang berpendapat mauquf. Nah, bagi yang berpendapat marfu maka ini merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid Daruqutni ai min hadithi Hafsah radhiyallahu taala anha. Juga Imam Daruqutni dalam sunannya meriwayatkan dengan lafaz yang lain yaitu juga dari hadis Hafsah radhiyallahu taala anha. Lam yufridhu ay lam yanwihi wa lam ya'zim atau lam ya'zam alaihi. Tidak mewajibkannya yakni tidak meniatkannya dan tidak bertekad dengannya. yakni tidak tidak ada tekad, tidak ada niat di malam harinya untuk berpuasa di pagi harinya atau di esok harinya maka tidak sah puasanya. Nah, bagi yang telah ada niatnya di malam harinya, telah hadir niatnya, ya telah hadir tekadnya untuk puasa besok maka sah puasanya karena niat itu di dalam hati tidak dilafatkan nah barang siapa yang melafatkan niat maka dia jatuh dalam bid'ah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Nah, termasuk diantaranya adalah Al Imam An Nawawi rahimahullah rahimahullah taala dan para ulama-ulama di zaman kita sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwa niat itu di tempatnya di dalam hati dan melafatkannya adalah bid'ah. Kedua pembahasan hadis ini akhraja Abu Dawud hadal haditha min tariqi Ibnu Lahiyah radhiyallahu taala anhu uh, Ibnu Lahiyah rahimahullahu taala wa Yahya ibn Ayyub an Abdullah ibn Abi Bakar ibn Hazm an ibn Shihab yani Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah an Salim ibn Abdullah an abihi an Hafsah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام qabla al-fajr fala siyamalahu. Imam Abu Daud mengeluarkan hadis ini melalui jalan Ibni Lahia dan Yahya Ibni Ayyub dari Abdullah Ibni Abi Bakar Ibni Hazm dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dari Hafsah istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yajma'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa sebelum al-fajr, di sini lafadznya berbeda lagi, yaitu yajma' berarti sudah tiga lafad yubayyid yufrid yajma ya sudah ada tiga lafad yang semua maknanya sama yaitu siapa yang tidak melakukan atau memiliki niat ya yang tidak mentekatkan niatnya di dalam kolbu sebelum masuknya waktu fajar maka tidak sah puasanya Qala Abu Daud berkata Imam Abu Daud rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tersebut ya jemaah Rawahu Laits wa Ishaq wa Ibn Hazim ayadan jami'an an Abdullah bin Abi Bakar mithlahu wa waqafahu ala Hafsah wa waqafahu ala Hafsah Ma'marun والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيدي كلهم عن عن الزهري رحمه الله تعالى Berkata Imam Abu Daud bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Laits ibnu oleh Ishaq ibnu Hazim semua mereka meriwayatkannya dari Abdullah ibn Abi Bakar dan Ma'mar serta Az-Zubairi Ibnu Uyainah Yunus Al-Aili mengatakan hadis ini mauquf terhadap Hafsah. Naam. Jadi banyak para imam yang meriwayatkannya dengan mauquf dan semuanya berasal dari Az-Zuhri yakni Ibnu Syihab, Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau adalah tabi'in. Jadi sanad hadis ini ada beberapa uh, ada enam dua tabi'in, Ibnu Syihab dan juga Salim Ibn Abdullah. Ya, kedua-duanya tabi'iyun jalil rahimahullah, rahimahumullah. Meriwayatkan dari ayahnya Abdullah uh, Salim Ibn Abdullah dari ayahnya yaitu Abdullah Ibn Umar. Nah, mulhasil Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala menukilkan kepada kita di sini bahwa banyak para imam yang memaukufkan hadis ini. Ya, Ma'mar Azubaidi Ibnu Uyainah, Yunus dan yang lainnya. Nah, mereka meriwayatkannya secara maukuf dari Imam Az-Zuhri, berarti ya ucapannya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala Nah, sekian dari nukilan Imam Abu Daud. Wa akhrajahu At-Tirmidzi bi nafsi lafdhi Abi Daud min hadis Abdullah bin Abi Bakar kadzalik. Wa qala qala Abu Yu, Abu Isa hadithu Hafsah la na'rifuhu marfu'an illa min hadzal wajhi. Naam. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga mengeluarkan hadis ini ya dengan lafaz yang sama yaitu lafaz yajma' dari hadis Abdullah bin Abi Bakar jadi sama dengan sanatnya hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Nah, yaitu dari Abdullah bin Abi Bakar dan beliau Imam Tirmidzi menukilkan ucapan Abu Isa apa beliau berkata afwan Abu Isa adalah kunyah daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, Beliau mengatakan bahwasanya hadis Hafsah la na'rifuhu marfu'an illa min hadzal wajhi. Hadis Hafsah kami tidak mengenalnya bahwa dia itu marfu. Ya, kecuali melalui jalan ini. Nah, berarti ada satu jalan yang ditetapkan oleh Imam Tirmidzi yang marfu adapun yang lainnya adalah mauquf. Ya, adapun yang lainnya mauquf. Nah, itu pernyataan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qad rawa An-Nafi' an Ibn Umar wa qad rawa An-Nafi' an Ibn Umar Kaulahu wa huwa asah. Nah, jadi ini apa diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar ya bahwa yang lebih sahih itu adalah mauquf. Ya, yang lebih sahih adalah mauquf. Naam, diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa yang lebih sahih adalah mauquf. Wa akhrajahu Ad-Darqutni min hadis Abdullah Ibni Abi Bakar. Jadi ini juga masih ucapannya Tirmidzi rahimahullah bahwa uh, yang lebih sahih itu mauqufnya ya dari Ibnu Umar apa dari Nafi' dari Ibnu Umar Nah, kalau riwayat sebelumnya itu dari Salim. Ya, dari Salim dari Ibnu Umar, dari ayahnya. Ya, kalau riwayat ini dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, dan semuanya meriwayatkannya dengan mauquf. Wa akhrajahu Daruqutni min hadits Abdullah bin Abi Bakar kadzalik wa bi nafsi lafdhihi thumma qala rafa'ahu Abdullah ibnu Abi Bakar an Zuhri wa huwa min ats-tsiqat ar-rufa'a wa ikhtalafa 'ala Az-Zuhri fi isnadihi Naam dan Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan atau mengeluarkan hadis ini dari hadis Abdullah bin Abi Bakar sama lafadznya juga Ya, kemudian beliau berkata, ya Imam Ad-Darqutni rahimahullah mengatakan, rafa'ahu Abdullah ibn Abi Bakar dari Az-Zuhri. Abdullah bin Abi Bakar memerfukan hadis ini dari Imam Az-Zuhri. Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abdullah bin Abi Bakar huwa huwa min Ya, termasuk beliau adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, termasuk orang yang terpercaya dalam rawi tersebut yaitu Abdullah bin Abi Bakar rahimahullahu taala. Ia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Wah. Nah, waqtuli fa'ala Az-Zuhri fi isnadihi farawahu Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Abihi an Hafsa min qawliha wa tabahu Zubaidi wa Abdul Rahman Ibnu Ishaq an Zuhri wa qala Ibnu Mubarak Ibnu Mubarak rahimahullahu taala an Ma'mar wa Ibnu Uyayna an Zuhri an Hamzah Ibnu Abdullah an abihi an Hafsah jadi ada banyak perselisihan ya rawi-rawi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jadi diperselisihkan ya sanad yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Naam. Jadi di sini uh, apa Imam Az-Zuhri rahimahullah taala afwan Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari uh, berbagai sanad ya. Jadi ada yang meriwayatkan seperti Imam Abdul Razak As-Sun'ani rahimahullah itu dari Zuhri dari Salim dari ayahnya Abdullah bin Umar dari Hafsah. Nah, ya juga ada yang meriwayatkan sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dari Ma'mar dari Ibnu Uyainah dari Zuhri dari Hamzah ya kalau tadi dari Zuhri dari Salim kalau ini dari Zuhri dari Hamzah bin Abdullah ya, dari ayahnya dari Hafsah. Wa kadzalika qala Bishr ibn al-Mufaddal an Abdurrahman ibn Ishaq. Wa kadzalika qala Ishaq ibn Rashid wa Abdurrahman ibn Khalid an zuhri Naam. Demikian pula ya Bishr ibn al-Mufaddal mengatakan dari Abdurrahman ibn Ishaq Ya demikian pula Ishaq ibni mengatakan Ishaq ibni Rashid dan Abdurrahman ibnu Khalid dari Az-Zuhri. Nah, menjadi ada perbedaan apa e, periwayatan sanad dalam hadis ini. Nah Wa ghairi Ibnu Mubarak rahimahullahu taala yarwihi an ibni Uyain an Az-Zuhri anil, anil Hamzah. Nah, adapun selain dari Imam Ibnu Mubarak meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Zuhri, dari Hamzah. Waktulifa an Ibnu Uyainah fi isnadihi dan diperselisihkan juga dari Ibnu Uyainah di dalam sanatnya. Nah, maksudnya orang-orang yang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah itu juga ya berbeda-beda. Nah, mulhasil hadis ini banyak jalan-jalannya. Wa kadzalika qala Ibnu Wahab Ibnu Wahab rahimahullahu taala mengatakan an Yunus an Zuhri. Wa qala Ibnu Wahab aidan an Yunus an Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Wa taba'ahu Abdurrahman Ibnu Namr an Zuhri. Wa qala an Laith an Uqail an Zuhri an Salim an Abdullah wa Hafsah. Qala dzalik. Naam. Ada lagi yang menukilkan bahwa ini ucapannya ya Abdullah ibnu Umar dan juga Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Warawahu Ubaidullah ibnu Umar an Zuhri waktulifa anhu. Juga ada yang meriwayatkan yaitu dari Abdullah Ubaidul Ubaidullah ibnu Umar dari Az-Zuhri. Naam. wakala al-Hafid fi talqis al-Habir wakala Abu Daud la yasihu rafuhu. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab beliau Talkhis Al-Habir menukilkan ucapan Imam Abu Daud la yasihu rafuhu. Kata Imam Abu Daud marfu'nya hadis ini tidak sah. Nah, wa qala al-mauqufu asah. Kemudian beliau menukilkan pula ucapan al beliau mengatakan yang mauquf lebih sahih. Ya, sebagaimana pada awal yang telah kita bacakan tadi. Wa nukila fil ilal anil Bukhari annahu qala huwa khata'un wa huwa hadithun hadithun fihi tirab. Juga Imam Al-Hafidh menukilkan ya di dalam ilal dari Imam Al-Bukhari. Hmm, ucapan Imam Al-Bukhari beliau mengatakan ini hadis khata, yakni marfu'nya itu keliru dan hadis ini fihi tirab terdapat keguncangan di dalamnya maksudnya dalam sanatnya apakah marfu atau mauquf Nam wal ajib anna Ibn Hazm yaqulu al ikhtilafu yazidul khabar quwwah ya kemudian Syekh Abu Nam Syekh Abu Bakar apa Ibnu Syaibah rahimahullah taala Syekh Abdul Qadir Ibnu Syaibah rahimahullah taala menyimpulkan Beliau mengatakan al-ajib ya dan yang mengherankan adalah Ibnu Hazm mengatakan al-ikhtilafu yazidu al-khabar kuwatan. Ya bahwa perbedaan-perbedaan itu menambah khabar ini menjadi kuat, menambah kekuatannya. Nah, jadi kata-kata al-ajib ya maksudnya mengherankan di sini menunjukkan berarti eh, Syekh ya tidak sepakat dengannya. Nah, dalam arti hadis ini itirab ya hadis yang guncang karena saking banyaknya perbedaan dalam sanatnya maka dikuatkan ya e, kelemahannya nah yaitu sebagaimana yang disebut oleh al Imam uh, e, Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah menukilkan dari ucapan al Imam Al Bukhari dalam ilalnya yaitu Beliau mengatakan hadis fihi tirab. Hadis ini terdapat padanya keguncangan. Nah, akan tetapi wallahu taala alam bisawab uh, Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah taala menukilkan hadis ini ya derajatnya hadis yang sahih ya sebagaimana dalam ucapan beliau al hadithu sahihun bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Ad-Darukutni, At-Tahawi, Al-Baihaqi dari jalan Abdullah ibni Wahab dengan sanatnya sampai kepada Hafsa dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari jalan Hasan ibni Musa dan rijal-rijalnya semuanya rijal Bukhari Muslim selain Ibnu Lahiyah ya selain Abdullah ibni Lahiyah wa huwa sahihul hadith idza rawa anhu ahadul abadillah thalatha ka hadha hadith Kemudian beliau mengatakan Ibnu Lahia hadisnya sahih apabila salah seorang dari tiga abadilah meriwayatkan dari ya idza anhu apabila meriwayatkan dari dia salah satu tiga abadilah seperti hadis ini. Nah, tiga abadilah yang dimaksud di sini ya ada abadilah dari para sahabat ya maka diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma nah Abdullah ibnu Mas'ud ya Abdullah ibnu Abbas nah ya ada tiga abadilah dari tabi'in ya wallahu alam termasuk di sini Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah taala ya beliau adalah tabi'in rahimahullah taala Nah, walhasil di sini uh, hadis Ibnu Lahiyah dikatakan sahihul hadis idza rawa anhu ahadul abadilah apabila meriwayatkan dari dia tiga abadilah. Ya, sementara Ibnu Lahiyah nah, bukan tabi bukan sahabat ya sehingga jelas yang dimaksud tiga abadilah di sini bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Tiga abadilah yang dimaksud salah satunya adalah yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Naam, wallahu alam bisawab. Kalau kita kembali kepada uh, apa? Sanad hadis. Naam. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir langsung melalui jalan Ibnu Lahiyah dan Yahya Ibnu Ayyub. Naam. ya allah alam. Nah. Jadi afwan saya cuman bacakan dari apa syarah Syekh Abdul Qadir ya beliau di sini apa berpanjang lebar menukilkan uh, sanad hadis ini ya sebagai faedah saja buat kita bahwa apa yang kita bacakan tadi yang ditukilkan oleh Syekh ini menunjukkan banyaknya perbedaan dalam sanad ya sehingga Imam Ibnu Hajar menguatkan berdasarkan nukilan beliau dari Imam Al-Bukhari bahwa ya di sini terdapat padanya ittirab yakni keguncangan ya nah sementara uh, di sini Syekh Abdullah Ali Basam menyatakan hadis ini hadis yang sahih karena semua rijal-rijalnya adalah rijal-rijal yang terpercaya dari rijal-rijalnya Imam Bukhari Muslim kecuali Ibnu Lahia ya dia tidak termasuk dari rawi-rawi yang disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sehingga dia tidak termasuk dari uh, sanad Bukhari Muslim akan tetapi hadisnya sahih apabila meriwayatkan dari dia salah satu dari tiga abadilah maksudnya tiga abadilah di sini tiga yang bernama Abdullah ya Nah, <clears throat> ya kita butuh untuk melihat sanatnya secara sempurna di dalam uh, riwayat Abu Daud atau Tirmidzi atau yang lainnya. Nah, Daruqutni yang meriwayatkan hadis ini yang menyebutkan sanatnya secara sempurna sehingga kita bisa mengetahui siapa rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Nah, yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam bahwa dirojihkan oleh para ulama yang maukufnya yaitu seperti Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Hatim, Al-Baihaqi. Nah, adapun yang merojihkan marfu'nya adalah seperti Ibnu Hazm, Al-Khattabi, Abdul Abdul Haq, Ibnul Jauzi wa Syaukani rahimahumullah taala jami'an. Naam. Kemudian Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni mengatakan rawi-rawinya thiqat dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan disahihkan Imam Al-Hakim. Walhasil hadis ini barakallahu fikum hadis yang ma'ruf ya dan disahihkan oleh para ulama. Naam, disahihkan oleh para ulama dan mana eh, makna dari hadis ini ya di sini Syekh Abdul Qadir tidak memberikan faedah karena beliau lebih merujukkan kepada kelemahan hadis ini yaitu guncang mutarib nah kita uh, ambil faedah dari apa hadis ini ya dalam matan hadis ini bahwa siapa yang tidak mempermalam, mempermalamkan niat sebelum waktu fajar maka tidak sah puasanya ini sangat jelas ya apa uh, maknanya dohir atau nas dari hadis ini sangat jelas bahwa siapa yang tidak memermalamkan niatnya tidak ada tekadnya untuk berpuasa besok ya di dalam kolbunya maka puasanya tidak sah nah dan malam yang dimaksud itu dari awal malam sampai qoblal fajar Ya, karena nas hadis di sini sebutkan qoblal fajar. Artinya kalau kita lupa kemudian bangun sebelum waktu fajar as-sadiq ya, waktu subuh maka sah untuk kita memulai niat di situ. Ya, tetapi siapa yang dari awal malam ya, kemudian sampai terbitnya fajar dia lupa bertekad untuk berpuasa besok, tidak ada sama sekali niatnya maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Nah, itu makna daripada al hadis. Nah, dan hadis ini ya sekali lagi disohkan oleh para ulama termasuk Imam Al Albani rahimahullah taala dan ini dinukilkan oleh ya kedua uh, muridnya Allah alam murid beliau yang kita kenal ya dalam kitab sifat siam yaitu Salim al-Hilali dan Ali Hasan al-Halabi ya sebelum terfitnahnya keduanya ya kitab ini selalu kita jadikan sebagai uh, salah satu apa pegangan ya sandaran di dalam membacakan faidah-faidah tentang hukum-hukum puasa nah dan di dalamnya terdapat ya hadis ini yang disahihkan oleh gurunya itu Imam Al Albani rahimahullah taala. Nah, sehingga ya makna hadis ini sekali lagi sangat jelas bagi kita semua. Wajibnya mempermalamkan niat ya sebelum fajar as-sadiq. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama yang menjelaskan tentang mempermalamkan niat ini seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat boleh ya uh, sekali sebulan ya. Jadi sudah berniat dari awal awal Ramadan bahwa dia akan berpuasa sebulan penuh seluruh Ramadan sehingga ketika di malam hari misalnya dia lupa ya maka itu cukup mewakili niatnya dari awal ya untuk berpuasa sebulan penuh Sebagian ulama ada yang tidak membolehkan, yakni harus berniat di setiap malamnya. Ya. Harus ada niat di setiap malamnya. Kemudian para fikum yang berikutnya apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di zaman kita sekarang yang mereka melakukan ya niat itu dengan melafatkan dan bahkan mengumumkan uh, berjamaah ya kepada kaum muslimin ini bid'ah. Melafatkan niat adalah bid'ah. Ya, itu sering kita dengarkan di masjid-masjid kaum muslimin. Mereka imamnya memimpin, mari kita berniat bersama-sama untuk berpuasa besok. Ya. Nah, melafatkan secara, apalagi secara berjamaah seperti itu adalah bid'ah. Sehingga niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya di dalam hati dan ini merupakan ya kesepakatan ahlu sunnati wal jamaah dalam hal niat naam kecuali yang dikecualikan seperti sebagian ulama menyebutkan seperti Syekh Abdul Musin Al-Abbad ya beliau selalu mengulang-ulangi pengecualian niat yang dibolehkan untuk melafatkannya itu dalam haji ya labbaik Allahumma labbaik labbaik umratan labbaik hajjan itu pengecualian nah Selain daripada itu, maka niat di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.